Nah ini dia, takut tidak ada bagian tahajud. Nah ini, ini maksudnya. Jadi takut itu harus kita terangkan jangan hanya untuk urusan dunia, tapi untuk pada Allah. Harus itu. Seringkali orang kalau takut untuk urusan dunia, tapi kalau pada Allah takut tidak kebagian tahajud, takut tidak bagian subuh, itu jarang sekali. Saya nggak tahu tadi di masjid kita yang bloknya itu apakah orang Islam yang sudah itu di bloknya masjid itu ah! masjid kecil itu nggak penuh penuh lalu tidak di, di masjid yang kecil oh iya satu soft ini nggak penuh juga satu soft kalau di Indonesia hanya tiga soft pak ini, Syafi'i, Syafuddin Ya, Dulu para sahabat dari saking takutnya mereka takut ketinggalan salat tahajud sehingga lambung mereka tidak sempat berbaring di tempat tidur mereka malam hari. Lihatlah ayat ini. Surah As-Sajdah تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون lambung mereka nggak sempat menyentuh bantal, menyentuh tempat tidur malam hari. Takut tidak kebagian sholat tahajud. Mereka sedikit terus berjaga-jaga. kita tanamkan rasa takut kepada Allah. Saya punya apa saya sering dijemput oleh seorang supir, dijemput seorang supir, supir pos. Biasanya ada pengajian di rumahnya pos, dia di, di jalan katanya, Pak supir, kalau Pak supir dipanggil bos yang dua malam, bangun, bangun bos, kenapa? Ya bos dipanggil, kenapa nggak ngantuk. Oh, kalau bos dipanggil saya siap kok, keluar kotak siap kok terus pak supir salat subuhnya gimana waduh itu pasti terlambat sholat subuh di mau dipanggil bos gak pernah terlambat jam dua, jam 3 dipanggil Allah gak takut nah ini mana yang Tuhan kalau seperti ini nah, bos Akbar dan Allah Akbar bos Akbar nah ini kita berjuang ayo tanamkan rasa takut kepada Allah satu pertemuan di perusahaan perusahaan saya kumpul sama mereka saya tanya bapak sedang rapat penting dipanggil bos suruh hentikan rapat itu gimana pak berhenti bosan kenapa habis bos manggil oh gitu iya bapak sedang rapat dipanggil Allah bersolat sholat duhur bang berhenti nggak waduh itu pesat seringkali seringkali kami rapel duhur dengan asarnya jadi hanya takut kepada bos bukan kepada Allah ingat dalam perang sekalipun kita berhadapan dengan musuh Allah memerintahkan sholat berjamaah saat perang Ini namanya sholat apa? وإذا صلاة الخوف. كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم Sholat ketika perang Dibagi dua Sof pertama Sof kedua Sof pertama pegang pedang Bertarung Sof kedua sujud dan ruku sof kedua tidak pegang pedang, Sof pertama rukuk. Begitu seterusnya. Sof pertama sujud, sof kedua pegang pedang. Sampai selesai dalam kondisi perang. Ini gak ada perang, gak ada apa-apa, hanya rapat. Berani Allah di akhirat. Kalau tidak hindari. Yang punya langit, yang punya bumi, yang ngatur matahari, yang ngasih oksigen,